Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya? Eh, Imam Abu Dawud siapa namanya? Upayakan dihafal ya. Sulaiman Ash'ath. Nanti diajarin nanti ya. Ash'ath. Pertama hamzah, shin, ain, fa. Ash'ath. Sulaiman bin Ash'ath itu. Kalau orang Indonesia berat Ibnu itu. Bin itu aja. Paham ya? <laughs> Allah mustahil. Ya enggak? Orang Indonesia kalau mengucapkan Ibnu kan berat sekali yang bin itu aja. Senangnya gitu kan Muhammad bin Saleh kan itu. Nah, <laughs> Allah mustahil. Jadi Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih. Sulaiman bin Ash'af. As-Sijistani rahmatullah alaih. Antum bisa mengucapkan belum? Nanti di apa nanti ya? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah namanya Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala beliau menjelaskan kalamnya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah Setelah beliau menyebutkan bahwasanya pendapat yang sahih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu afdal yang lebih afdal daripada Ali yang mereka perselisihkan kemudian beliau mengatakan wa mas'alatu tafdil baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma amruha sahlun perhatikan Bapak ini ini beliau ingin mendamaikan dua Nah, dua pendapat yang mungkin berseberangan. Kita lihat. Permasalahan permasalahan mengutamakan lebih utama mana Utsman dan Ali itu permasalahan kemudah kata beliau. Lakin ta'na fil khilafah dolalun. Tapi mencaci maki menghina di dalam kepemimpinannya itu yang sesat gitu loh. Paham ya? Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi pemimpin daripada Utsman. Utsman kepemimpinannya tidak sah. Nah itu. Itu yang kesesatan. Cuman kalau masalah mana yang afdal, Abdul Ali atau Utsman itu nggak masalah, tapi harus meyakini bahwasannya pemimpin setelah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak itu yang diinginkan. Kalau cuma mana yang Abdul Ali atau Utsman nggak masalah kata beliau. Itu perkaranya sahlun, mudah. Lakin ta'na ini akan tetapi menghina mencaci maki fil khilafah di dalam masalah kepemimpinan dolalun kesesatan. Li anna rafidhata yaqulun Dikarenakan Syiah Rafidah mereka mengatakan Syiah Rafidah siapa pendekarnya? Pemimpinnya siapa? Syiah Rafidah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahud. Allah musta'an yang memiliki apa? Nah barakallahu fikum per, e, perbuatan dan juga sifat yang ekstrim di dalam menyanjung siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali kamu tuh benar-benar Allah katanya. Allah musta'an. Nah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Yaqulun, Syiah Rafidah mereka mengatakan al-khalifatu ba'da Rasulullah huwa Ali. Ini tujuan mereka ujung-ujungnya. Khalifah setelah Rasulullah itu Ali. Nah, Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar dan Umar kata mereka adalah pembegal, perampok, perampas jabatannya Ali katanya. Ini kalau antum mau lihat panjang lebarnya dalam kitab apa kemarin? Lillahi summa litarikh. Nah, wallah alam apakah di perpustakaan-perpustakaan ada atau tidak, tapi yang mana banyak. Lillahi tsumali tarikh. Itu yang mengarang adalah pembesar Syiah Tobat ya. Dan beliau pun apa? Sudah mengatakan di awal kitab tersebut, biasanya orang-orang yang mengarang seperti ini membongkar, kemudian ketahuan Syiah Rafidah yang lainnya dibunuh biasanya. Paham ya? Lillahi tsumali tarikh. Dibongkar mulai dari bagaimana Khumaini yang mereka gelar dengan ayatullah ya al itu, ya kan? ayat Allah taala yang besar itu, na'am itu apa dibongkar semuanya kedoknya oleh apa? Oleh pengarang kitab nilai Sumanut Tarikh tadi itu na'am. Kita lihat ini tujuannya. Jadi Rafidah mengatakan khalifah ba'da Rasulullah Ali. Pemimpin setelah Rasulullah itu adalah Ali. Wa huwal Yang mana Ali itu adalah orang yang diwasiati. Sebenarnya Rasulullah itu mewasiatkan Ali yang pemimpin, tapi Abu Bakar ngerebut katanya. Umar Khattab juga ngerebut. Mereka sangat jelek sekali kalamnya itu. Kalau sudah bahas masalah Abu Bakar Umar waliyadzubillah terkadang mereka sana menjuluki tauhid bayangkan Allah musta'an jadi Abu Bakar Umar tauhid nam tauhidnya umat ini katanya Allahul musta'an kita lihat wa inna sahabata zalamu wa ikhtasabul khilafah ini bayangkan syiarah kita mengatakan dan bahwasannya para sahabat mereka mendolimi Ali dan merampok membegal merebut kekuasaan kepemimpinan Ali menuduh segenap para sahabat seperti itu Wa yal'anuna Abu Bakar dan Umar. Mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau antum nanti ke Yaman, Allah Ta'ala mudahkan ada rezeki itu. Eh, kalau ketemu orang Syiah, orang Syiah yang awamnya saja, itu kalau mendengar namanya siapa? Umar, enggak suka dia. Namanya siapa? Kunyahnya Abu Bakar enggak senang. Mas muka ya akhi, ismi Ali. Masyaallah, hayyakallah, barakallahu fiik. Itu orang awamnya kayak gitu sebagian mereka. Mas Muk Muawiyah. Hmm. Muawiyah bin Abi Sufyan mereka enggak suka, enggak senang. Jadi kalau dengar nama Muawiyah, oh enggak suka dia. Paham ya? Masmuk Husain, hayakallah ya Husain. Paham ya? Senang. Karena apa? Karena yang mereka agungkan itu. Fatimah Zahra kata mereka, Ali Husain. Paham ya? Itu yang paling mereka, paling mereka agungkan. Yang paling mereka benci Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Bakar, Umar juga termasuk. Allah musta'an. Ya nanti antum saksikan sendiri ya. Semoga bisa menyaksikan di sana ya. Maksudnya Nah, dalam keadaan apa bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di sana. Nah, biar tahu nah kebenaran yang Anda sampaikan. Kita lihat di sini. Yang jelas selain khabar kan muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Kalau Anda menyaksikan langsung ya, jadi nanti antum kalau mau buktikan bisa ke sana nanti. Kita lihat. Wa yusammunaha sanamai Quraisy ini. Kurang ajarnya Allah musta'an. Sampai-sampai mereka menamakan Abu Bakar Umar dua berhalanya Quraisy. Bayangkan itu. Nah, dua berhalanya Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Ekstrim atau enggak seperti ini? Ekstrim ini, berlebihan ini. Fahadalah syakanahu dalalun wa kufrun wa mukhalafatun lil ijma'. Yang seperti ini enggak diragukan lagi bahwasanya ini adalah kesesatan dan kekufuran serta bentuk penelisian terhadap ijma'. Fal khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pemimpin yang jatuh atau yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah dihafal ini. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Utsman gelarnya As-Siddiq. Umar ibnu Khattab, Abu Hassin Al-Faruq gelarnya Al-Faruq. Utsman Dunurain Abu Abdullah. Utsman Dunurain karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib, Abul Hasan atau Abul Husain, gelarnya Haidarah. Samatni Ummi Haidarah. Itu ma'rufnya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum walaupun terkadang beliau juga punya gelar yang lain. Ketika beliau tidur di Nah, barakallahu fikum, nam di lantai atau istilah di di pasir atau di tanah gitu ya. Rasulullah mengatakan kum ya abaturab. Turab. Paham ya? Cuman gelar yang ma'ruf yang disebutkan oleh para ulama itu tadi Haidarah. Paham ya? Walaupun abaturab juga termasuk gelar untuk beliau. Apa maksudnya ya? Haidara itu karena pandai memainkan pedang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa Abu Bakar radhiyallahu anhu wa afdalul khulafa. Abu Bakar Siddiq adalah pemimpin yang paling afdal. Wa qad asnallahu alaihi biqaulihi wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ati saati an yu'tu ulil qurba. Ini bayangkan ini. Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika pernah dia bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah bin Usafah Mistah bin Usafah karena waktu itu ikut campur masalah apa? tragedi kisah efek kisah Kisatul efek itu kisah tuduhan umil mu'mini berzina. Paham ya? Sedangkan umil mu'mini Aisyah putri siapa? Putri Abu Bakar Siddiq. Nah, karena ternyata pembantunya dalam artian yang istilahnya Nah, barakallahu fikum setiap harinya bersama keluarga beliau itu Mistah bin Usafah ikut campur. Nah, beliau sempat bersumpah enggak akan memberikan nafkah. Tapi tegur Ditegur akhirnya beliau pun tobat dan tetap memberikan nafkah. Kita lihat, wala ya'tani ulul fadli minkum was an yu'tu ulil qurba. Dan jangan sampai orang-orang yang memiliki keutamaan di antara kalian dan keluasan harta bersumpah untuk apa? Untuk naabarakalafikum fikum tidak mau memberikan apa? nafkah kepada kerabat dekatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saat itu Abu Bakar Siddiq bersumpah itu enggak mau memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Mistah bin Usathah. Kisahnya panjang lebar ya, namanya kisah tul Ifk. tul Ifk itu kisah mengenai tragedi ketika mereka sudah pulang dari peperangan Bani Mustalik. Paham ya? Bani Mustalik. Nah, ana sebutan globalnya antum pahami baik-baik ya, biar nanti enggak terulang-ulang, terulang pun enggak masalah juga. Nah, barakallahu fikum. Jadi saat itu ketika pulang dari peperangan Bani Mustalik, barakallahu fikum, <clears throat> Rasulullah dan segenap para sahabat istirahat di sebuah tempat Aisyah ummul mukminin saat itu masih muda, masih kecil. Nam dibawa dipikul dengan tandu. Tahu tandu ya? Nam karena ringannya ketika mereka istirahat dan mereka kembali berangkat gitu, ternyata Aisyah ummul mukminin kehilangan kalung yang dia pinjam dari saudarinya, yaitu Asma bintu Abi Bakrin. Ternyata Aisyah keluar mencari kalung tersebut. Rombongan nggak tahu kalau Aisyah keluar gitu loh. Akhirnya mereka berangkat duluan. Tandu dibawa aja karena ringan. Dalam artian posisi Aisyah umul mukminin masih kecil. tadi, walaupun kelihatannya ada atau enggak ada enggak terasa gitu di bawah itu tandunya itu. Ternyata apa setelah nan keliling mencari kalung tadi, beliau pun capek, istirahatlah. Nah, barakallahu fikum, istirahat tertidur situ. Ternyata apa? Ada salah satu sahabat yang tertinggal juga. Ya, siapa sahabat tersebut? Sofwan bin Sofwan bin Sofwan bin Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Jangan keliru. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, ketika anu ketika dia datang ke situ rombongan dah pergi, kaget dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, zaujatun Nabi SAW. Dia kaget. Dia mengucapkan kalimat tarji' tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un Istri Rasulullah kok masih di sini gitu loh. Akhirnya apa? Naam Safwan bin Mu'attal As-Sulami mendekatkan kendaraannya. Kendaraannya apa saat itu? Unta ya? Unta eh? Unta apa? Untanya dekatkan. Dalam keadaan enggak ada satu kalimat pun yang dia ucapkan. Bayangkan. Ini untuk membebaskan bahwasanya orang-orang munafikun di Madinah dan menanti, dipimpin langsung oleh pemimpinnya. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah itu didekatkan. Aisyah Mukminin langsung naik dalam keadaan enggak bicara sepatah kata pun. Hanya yang beliau dengar adalah kalimat tarjih tadi itu. Akhirnya sampai di Madinah, wah, orang-orang ini dan oknum-oknum tadi itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan kabar. Wah, ini bagaimana ini? Istri Rasulullah kok pulang bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tersebarlah. Nah, saat itu apa? bahwasannya ada perzinaan atau ada pengkhianatan dan semisalnya sampai-sampai Abu Bakar mendengar kabar tersebut ternyata Mistah bin Usafah ikut campur paham ya dan beliau pun akhirnya apa bersumpah nggak akan ngasih nafkah kepada Mistah bin Usafah ternyata dapat teguran akhirnya setelah dapat teguran tetap beliau memberikan nafkah kepada Mistah bin Usafah itu kisahnya secara global seperti itu kesimpulannya dikenal dengan apa tul ifq paham ya bersabar beliau sampai menangis keluarganya pun juga sampai keheran bingung gitu loh. Rasulullah sempat diam juga Rasulullah. Paham ya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala nam memberikan pembelaan kepada Aisyah ummul mukminin dengan apa? Dengan pembelaan yang sangat luar biasa dalam Al-Qur'an Karim. Kalau antum mau lihat panjang lebarnya beserta tafsirannya dalam surat apa? An-Nur. Surat apa? An-Nur. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.